nikmat ini tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang terpilih. Berapa banyak orang yang memiliki kesehatan tubuh, memiliki keluangan waktu, memiliki harta kekayaan, tetapi Allah belum memperkenankan untuk menggerakkan hatinya, menggerakkan anggota tubuhnya menuju majlis-majlis ta'lim. Oleh karena itu patut untuk kita syukuri nikmat yang teramat agung ini. Nikmat bisa duduk bermajlis yang kita bincangkan, yang kita bicarakan adalah ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyik Abdus Salam bin Barjas rahimahullah dalam kitab beliau Al-Hujjajul Qawiyah ala an wasailid da'wah tauqifiyah beliau menyebutkan ad-da'watu ila Allah taala ibadatun azimatun dakwah menyeru segenap manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan ibadah yang teramat agung ibadah yang teramat besar nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Amar Allah biha Allah telah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk terjun di dalam dakwah ini wahaffa alaiha dan Allah pun telah mendorong memotivasi hamba-hamba yang beriman untuk berada di dalam kancah dakwah ini bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya sebaik-baik perkataan adalah orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surat Fussilat ayat 33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ muslimin." Waman ahsanu qawlan siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ilallah dari orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila saliha dan kemudian dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin dan dia menyatakan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri. di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan tentang keutamaan dakwah menyebutkan tentang fadilah yang sangat besar bahwasannya perkataan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah adalah perkataan yang paling mulia dan paling baik oleh karenanya sungguh sangat beruntung apabila kita termasuk dalam barisan para duat ilallah para dai orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya dengan segenap kemampuan yang kita miliki karena sesungguhnya dakwah itu tidak mesti harus berbicara di atas mimbar seorang ayah menasehati anaknya wahai anakku Rajinlah engkau beribadah. Itu pun dakwah. Itu pun menjadikan dirinya menjadi seorang dai yang menyampaikan kebaikan kepada anaknya. Seorang suami menasehati istrinya, ya. wahai istriku, ya. mari kita sholat sebelum azan berkumandang, sebelum azan subuh berkumandang, kita sholat malam. Nasihat seorang suami kepada istrinya itu pun dakwah. Jadi tidak mesti dakwah itu harus di atas mimbar berceramah dalam pengertian berpidato. Nasihat dari hati ke hati dalam obrolan, dalam perbincangan, mungkin diselingi sambil minum teh ya. diselingi dengan ya, hidangan seadanya ya. tetapi yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik kalimat-kalimat yang ma'ruf ya, yang menjadikan orang kemudian ya, melakukan kebaikan-kebaikan itu pun merupakan dakwah dan dakwah yang dilaksanakan oleh para anbiya dilaksanakan oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala dan para rasul Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah yang di atas ilmu apa yang diserukan oleh para rasul para nabi Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang sifatnya ilmiah keilmuan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah inilah jalanku, ad'u ila Allah. Aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata asyikh syaikh Abdus Salam bin Badjas rahimahullah menyebutkan kalimat firman Allah Subhanahu wa taala ad'u ilallah maknanya adalah fafiha dalilun ala anna atba'u sallallahu sallallahu alaihi wasallam humud du'at ilallah ta'ala di dalam kalimat penggalan ayat ad'u ilallah menunjukkan dalil adanya petunjuk sesungguhnya atba'uh para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hum ad-du'at ila taala mereka adalah para dai orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa taala jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti kita semua mengemban tugas dakwah. Ya. dakwah ada suatu yang Misalnya, yang bisa menyiapkan antara suara. Mungkin seseorang hanya bisa membantu antar jemput untuk ustadznya misalnya Mungkin seseorang hanya bisa membalik hartanya atau bahkan hanya bisa membantu dengan pikiran dan doa saja. Semua yang intinya adalah ta'awun di dalam kebaikan, di dalam upaya untuk menegakkan dakwah ilallah dan Allah memerintahkan untuk senantiasa bertawab wa على 'alal والتقوى ولا taqwa wa la ta'awanu Hendaklah kalian tolong menolong dalam perbuatan yang bisa menjadikan dirimu ya, meningkatkan derajat ketakwaan. Tolong menolong dalam hal takwa dan kebaikan. Dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mendorong kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dalam kerangka ta'awun tolong menolong kemudian di dalam surat Yusuf 108 ini pun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya dakwah yang suka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya ala basiratin atau apa itu basirah asy Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam kitab Qaulul Mufid yang dimaksud dengan ala basirah ay ala ilmi syar'i atas dasar ilmu syar'i bukan atas dasar hawa nafsu itu yang pertama dan tidak cukup hanya dengan atas dasar ilmu syar'i beliau rahimahullah menyebutkan yang dimaksud pula dengan ala basiratin ay alal ilmi bihalil mad'u yaitu ilmu pengetahuan tentang keadaan mad'u keadaan orang yang didakwahi beliau menyandar sisi pendalan bahwasanya yang dimaksud ala basirah kondisi keadaan orang yang didakwahi nasihat ketika sahabat yang mulia Muad ibn Jabal eh, radhiyallahu anhu akan ditugaskan dakwah ke negeri Yaman. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini yang akan berangkat ke negeri Yaman sebagai dai ilallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum yang kaum tersebut adalah dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi. Maka berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa wasallam ini, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan pentingnya ya, memahami kondisi orang yang didakwahi. Ya. Yang didakwahi ya, yang didakwahi anak-anak tentu berbeda metodenya dengan yang didakwahi orang dewasa. Anak-anak itu sendiri akan berbeda metode dakwahnya ketika anak-anak usianya pun berbeda. Anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun tentu berbeda metodenya dengan anak-anak usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Berbeda pula dengan anak-anak yang usianya masih ABG, anak baru gede, masih remaja, Berbeda pula metodenya. Ya. Itu semua baru satu jenis. Apalagi kalau ada orang tua. Ya. Apalagi kalau misalnya dakwahnya ya, dengan segala segenap ya, tata cara dan lain sebagainya. Ya. Termasuk diantaranya bahasa. Maaf ini saya bukan asli Jawa jadi tidak <laughs> tidak bisa apa berbahasa halus, bahasa Jawa halus. Nyuwun pangapunten Jipa. Walaupun dari Solo tapi aslinya saya dari Cirebon. Nah, begitu. Jadi kalau bahasa Jawa nanti malah diketawakan. Gitu. Nah, jadi ya, penting sebenarnya, penting sebetulnya me mempelajari bahasa satu daerah tertentu. Ya. Mempelajari seluk-beluk unsur-unsur budaya lokal istilahnya budaya satu tempat ya budaya satu tempat sebagai ilustrasi saja sebagai apa istilahnya cerita ya. saya pernah membaca sebuah buku kristenisasi yang terjadi di Oso Sulawesi Tengah ya. itu di sana orang Belanda dulu itu yang dulu saya orang-orang pedal di Poso sana. Itu bertahun-tahun mereka mempelajarinya. Sampai akhirnya orang Belanda ini sehari-hari bahasanya bahasa sana. Nah, setelah menguasai itu, kemudian baru menyebarkan misinya. Ya, makanya di wilayah Poso, Badain Tena sana, itu kan dulu pedalaman Tena itu. Di situ ada Danau Poso. Ya, indah, hawanya sejuk di daerah sana itu mayoritas Kristen semua. Ya, Kristen semua. Bahkan ketika terjadi kerusuhan poso, wilayah sana dikuasai oleh mereka. Ya, ini salah satu ya, orang Nasrani sampai sedemikian rupa. Ya. Dan sebenarnya Rasulullah Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita ya, dengan hadis yang tadi disebutkan innaka ta'ti kauman min ahlil kitab. Kita diperintah untuk mempelajari satu ya satu budaya, satu daerah yang di situ kita akan terjun untuk dakwah. Ya. Alhamdulillah ya, kalau misalnya bisa berdakwah dengan bahasa ya, daerah setempat. Ini sangat penting. Ya. Dan ketika kita berbicara dengan bahasa daerah setempat, dengan bahasa yang tutur katanya halus, itu akan memberikan nilai tersendiri bagi ya, yang didakwahi. Misalnya anak-anak kita diajari bahasa Jawa yang halus, berbicara dengan orang tuanya dengan bahasa yang halus. Itu saja orang tua akan menilai akhlak akhlak anak ini baik. Karena apa? Karena tutur bahasanya yang halus. Itu dari sisi kemampuan berbahasa. Dan akan mendapatkan penilaian yang terbalik ketika seorang anak berkata dengan orang tua dengan bahasa yang kasar misalnya sekolah di mana toh ini anak ya, itu dibawa sudah mondok di mana toh anak ini itu pondoknya sudah dibawa-bawa hanya lantaran bahasanya kasar maka ya, bahasa sebagai alat komunikasi untuk bisa tersampaikannya dakwah ya, terkadang alat ini penting ya. tetapi lebih daripada itu pembekalan, ya, ilmu syar'i ini sangat penting sekali. Karena dakwah yang diserukan adalah ya, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan berdakwah adalah bagaimana agar orang yang didakwahi itu ya, berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpegang teguh dengan akidah yang benar, tauhidnya lurus, memerangi kesyirikan, berdiri di atas sunnah, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerangi bid'ah, meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dibungkus dalam bentuk kemasan agama, berbau agama. Tetapi manakala kita mendapatkan ilmu pencerahan ya, dari ilmu syar'i, maka yang demikian ini akan menjadikan kita bisa membedakan mana orang yang berdakwah secara ikhlas menyeru kepada ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mana orang yang menyeru kepada kelompoknya atau menyeru kepada golongannya atau menyeru supaya dapat kursi. Nah, sekarang kan musim Bapak. Iya tidak? Ya. Berlomba-lomba dakwah supaya dapat kursi. Ya. Rajin baca ayat kursi, setelah dapat kursinya ayatnya lupa. Ya. Ya. Musim sekarang orang tiba-tiba baik. Ya. Ada bencana abu gunung kelud, wah beramai-ramai, ya. dermawan. Tetapi namanya harus dicantumkan. Lah ini yang parah. Ya. Nama dan benderanya itu harus dibawa. Ya. Dakwah yang diserukan oleh Rasulullah SAW tidak demikian, tidak menjadikan orang-orang yang kemudian ya, Diserukan oleh kita tidak demikian. Oh, kamu harus ikut saya kalau kamu dakwah. Harus jadi pengikut saya. Tidak. Ya, seorang dai ilallah ya, ketika mendakwahi segenap manusia, tujuannya bukan agar menjadi manusia-manusia yang didakwahi itu untuk kemudian ikut dirinya, tidak. Ya. Yang penting ya, hamba-hamba Allah ini dia taat kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, didakwahi kemudian bisa mau bersemangat menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mau menegakkan tauhid memerangi kesyirikan ya. mau menegakkan sunnah kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu tujuan dakwah menjadikan orang-orang yang didakwahi selamat dunia akhirat. Kenapa selamat dunia akhirat? Karena orang yang didakwahi ini diseru untuk masuk ke dalam al-firqatun najiyah. Golongan yang selamat. Ya. Selamat dari mana? Ketika di dunia, ketika di dunia selamat. Ya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, dan di akhirat selamat dari siksa api neraka. Maka inilah sebenarnya tujuan dari dakwah. Kita mendakwahi anak-anak tujuannya agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi orang yang berguna. Kita mendidik anak-anak tujuannya itu. Ya. Bukan semata-mata dapat ijazah, gelarnya berderet supaya nanti jadi profesor, doktor, fulan, SH, SE, MBA, MM, ALM. Ya. Wah, kalau sudah seperti ini, ya, gelarnya berderet, ya terlalu berat untuk dirinya. Bukan tujuan untuk itu. Anak-anak kita dididik, anak-anak kita ya, dibekali dengan ilmu. Ya. Tetapi terlebih dari itu bagaimana agar anak-anak kita dididik menjadi anak-anak yang saleh, yang taat kepada Allah, beribadah secara lurus. Ya memiliki akidah yang sahihah sehingga kemudian dia selamat dunia akhirat. Ya. Ini tujuan daripada pendidikan kita. Nah, sekarang kaum muslimin sebahagian kaum muslimin merasa dirinya ya, ya, karena merasa dirinya tidak memiliki ilmu ketika membimbing anak-anaknya terpengaruh dengan keadaan di luar. Ya. Wah nanti kalau tidak ada gelarnya, ya. bagaimana nanti anak saya makan? Loh, memangnya mau makan gelar apa? Ya. Ya, orang yang tidak bergelar, insya Allah masalah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyediakan. Oleh karena itu, ya, inilah sebenarnya yang perlu kita ya, kaji bersama. Ya. Dakwah ilallah menyeru segenap manusia untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ruang lingkup kehidupan. Ya. Berumah tangga ya senantiasa berada di atas jalan Allah. Berniaga berjualan, berdagang, hendaknya berada di atas jalan Allah. Ya. Mendidik anak juga berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengurus negara, apalagi mengurus kampung, mengurus RT, semuanya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebenarnya diinginkan dengan adanya dakwah sehingga setiap kehidupan setiap kegiatan, setiap apa yang dilakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut menjemput kita. Kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kehendaki sehingga dengan demikian kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini cita-cita yang mulia dari kita semua.